<clears throat> Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha Kita masih dalam pembahasan Al-Aslul Thani Pokok agama atau landasan utama di dalam agama yang kedua Yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya Pada pertemuan yang sebelumnya <clears throat> Telah kita jelaskan bahwa Islam itu terdiri dari tiga tingkatan Tingkatan yang pertama Yaitu tingkatan yang paling rendah Adalah Al-Islam Kemudian yang di atasnya lagi adalah Al-Iman Dan yang paling tinggi adalah Al-Ihsan Inilah tiga tingkatan agama Islam, iman dan ihsan yang insya Allah kita bahas satu persatu secara lebih rinci. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita masuki <clears throat> pembahasan al-Islam. Dan al-Islam itu memiliki lima rukun. Rukun yang pertama adalah syahadatu Allah ilaha illallah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan wa anna Muhammadar Rasulullah masih pada rukun yang pertama. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan mengapa dua kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah dijadikan dalam satu rukun padahal terdiri dari dua bagian. Ada yang ingat apa sebabnya? Yang ber... Silahkan Siapa yang mau jawab Ahsan Barakallahu Ini jawaban yang sangat tepat sekali Karena di dalam dua kalimat syahadat tersebut Terkandung dua syarat diterimanya amal Pertama ikhlas karena Allah Yang kedua ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau satu tidak terpenuhi, walaupun satu dipenuhi, maka ibadah tidak akan diterima. Jadi, ibadah harus memenuhi dua syarat. Satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima. Ini sebab yang pertama. Ada lagi sebab yang kedua? Ada yang menjawab dari bapak-bapak? Ibu-ibu, masya Allah, <laughs> sudah bisa jawab. Tuh. Kan? Sekarang dari bapak-bapak. Apa sebab yang kedua? Haji, apa sebab yang kedua? Karena Nabi SAW menyampaikan barakallahu fiik. Karena Rasulullah SAW pada hakikatnya hanya penyampai dari Allah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Beliau tidak mengada-ada dalam agama, beliau tidak menciptakan sendiri, beliau juga tidak mengadopsi dari ajaran-ajaran yang lain, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini dua sebab mengapa dua kalimat syahadat dijadikan dalam satu rukun, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan pertemuan yang lalu telah kita bahas bagian yang pertama dari rukun yang pertama yaitu kalimat la ilaha illallah yang maknanya adalah la ma'budu bihaq illallah atau la ma'budu haqqun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala baik sekarang kita akan memasuki <clears throat> pembahasan syahadatu anna muhammadar rasulullah Kata penulis kitab Salasatul Usul yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah dan dalil yang menunjukkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sangat berat atasnya penderitaan kalian sangat menginginkan keimanan bagi kalian serta lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat ke-128. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kedatangan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yaitu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya dan Allah jelaskan di dalam ayat ini beberapa sifat-sifat beliau yang kesemuanya apabila kita perhatikan di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan kita dapati benar-benar seperti yang Allah katakan di dalam ayat yang mulia ini. Sifat beliau yang pertama, kata Allah, beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah. Artinya, beliau menyampaikan kepada kita risalah Allah. Beliau menyampaikan kepada kita risalah Allah bukan hasil ciptaan beliau bukan pula mengadopsi dari ajaran-ajaran yang lain melainkan dari Allah semata-mata. Ini sifat beliau yang pertama. Sifat yang kedua min anfusikum berasal dari diri-diri kalian. Maksudnya dari jenis manusia. Bahkan ulama sepakat tidak ada nabi dari kalangan jin. Tidak ada lagi, tidak ada nabi dari kalangan jin dan juga tidak ada nabi dari kalangan wanita. Jadi beliau manusia biasa seperti kita juga. Di sini terkandung peringatan agar kita tidak bersikap gulu melampaui batas terhadap beliau. Sifat yang ketiga, azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Ini subhanallah sifat seorang nabi yang penyayang. Apa yang memberatkan kita itu berat bagi beliau. Dan yang paling beliau takutkan menimpa umatnya adalah azab Allah. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Baik azab berupa penderitaan maupun azab berupa kesenangan. Karena bisa jadi kesenangan dunia yang diberikan kepada kita itu bagian dari makar Allah, bagian dari azab Allah. Maka kita harus waspada, harus hati-hati. Bisa jadi Allah berikan kenikmatan kepada kita ternyata itu adalah istidraj. Nikmat yang pada hakikatnya adalah azab. Nauzubillah. Itu terjadi apabila kita melakukan kemaksiatan sementara Allah terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Assalamualaikum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annahu istidraj." Kalau kamu lihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang dari kenikmatan dunia yang dia senangi padahal dia terus-menerus melakukan maksiat maka ketahuilah itu adalah istidraj istidraj itu artinya makar Allah azab Allah yang datang dalam bentuk sesuatu yang tidak kita pahami maka kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala kemudian sifat beliau yang berikutnya dalam ayat ini harisun alaikum sangat menginginkan keimanan bagi kalian. Ini subhanallah sifat Nabi yang penyayang. Selantiasa menginginkan umatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta keselamatan dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang berikutnya bil mu'minina rauf beliau lembut terhadap orang-orang yang beriman. rohimun dan juga penyayang. Lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat seorang nabi yang mulia. Senantiasa lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan beliau dapatkan sifat tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Sebagaimana firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ayat ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita pentingnya sikap lembut. Sifat lemah lembut Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya para sahabatmu akan pergi meninggalkanmu. Subhanallah. Perhatikan jemaah sekalian, ini peringatan kepada seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang dibekali dengan wahyu, dibekali dengan wahyu. Jadi beliau orang yang paling berilmu, wahyu diturunkan kepada beliau. Kemudian juga dilengkapi dengan atau dibekali dengan ayat tanda-tanda kenabian yang sering disebut dengan mukjizat. Tapi dalam Al-Quran dan Sunnah disebut ayat Tanda-tanda kenabian Ya Dan juga beliau dianugerahkan Jawami'ul Kalim Apa itu Jawami'ul Kalim? Ada yang tahu? Apa itu Pak? Jawami'ul Kalim Apa itu Jawami'ul Kalim? Apa itu? Ahsan Barakallahu fiqh Jami'ul kalim itu adalah kalimat-kalimat singkat tetapi bermakna luas dan mendalam. Itu karakter hadis-hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam. Makanya kita baca hadis pendek, tapi ulama kalau menjelaskan bisa berjilid-jilid. Ya. Sebuah hadis pendek kalau dijelaskan para ulama bisa berjilid-jilid kitab. Karena kandungan makna yang sangat mendalam. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah di dalam satu malam beliau bisa keluarkan hukum dari hadis innamal a'malu niat sampai 70 hukum atau 70 pelajaran. Itu pun bukan berarti hanya 70 itu saja. Kalau beliau mau melakukannya bisa lebih daripada itu. Itu yang beliau lakukan dalam satu malam. Ya. 70 pelajaran beliau keluarkan dari sebuah hadis pendek innamal a'malu niat Ya. Jadi ini anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi coba perhatikan jemaah sekalian, kata Allah, kalau kamu berlaku kasar dan keras hatimu, mereka akan lari meninggalkanmu. Walaupun beliau ilmunya mendalam, kemudian memiliki mukjizat, kemudian memiliki jawami'ul kalim, tetapi kata Allah, kalau kamu berlaku kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat lembut dan penyayang. Karena itulah kunci utama untuk mengikat manusia ke dalam agama Islam, ke dalam kebenaran. Iya. Artinya kita harus waspada Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran tetapi membuat orang justru lari dari kebenaran tersebut. Artinya, naudzubillah kita membantu setan sebetulnya. Membuat orang lari dari kebenaran. Kenapa? Karena cara kita menyampaikan tidak dengan lembut, tidak dengan apa namanya sesuatu yang menunjukkan kasih sayang. Iya. Walaupun juga jemaah sekalian harus dipahami, kadang ada tempatnya, ada saatnya keras itu diperlukan. Tapi harus tahu, harus mengerti tempatnya. Salah juga kalau saatnya keras kemudian lembut terus. Itu pada umumnya pada asalnya memang menghadapi mereka pun harus lembut. Tapi kadang ada saatnya mereka harus dikerasi. Harus ditegasi. Ya. Kalau saat itu, kalau sudah tiba saat itu kemudian kita masih lembut, itu namanya lemah. Namun hukum asalnya dakwah itu adalah kelembutan. Dan itu sifat dasar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Tapi dalam kondisi tertentu yang diperlukan adalah sikap tegas. Seperti kepada seorang Muaz bin Jabal, seorang yang berilmu, kemudian beliau beliau melakukan kesalahan besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras kepadanya dengan mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu ini tukang fitnah wahai Mu'ad?" Itu pada tempatnya. Iya. Sebaliknya, ada seorang awam, seorang mungkin juga masih kafir, seorang Arab Badui melakukan kemungkaran yang tidak kalah besarnya, yaitu apa? Kencing di masjid. Tapi ketika para sahabat memarahinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dauhu, biarkan dia. Jangan kalian hentikan, biarkan dia kencing sampai puas, ya, sampai habis semuanya. Jangan dihentikan." Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, memerintahkan untuk mengambil seember air lalu disiramkan ke kencingnya. Setelah itu baru beliau nasihati dengan lembut. Iya. Jadi harus paham bagaimana menempatkan kelembutan dan sikap keras. Namun pada asalnya dan pada umumnya kelembutan itu yang diwajibkan atas kita, yang diharuskan atas kita. Inilah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-128 Allah mengingatkan kita untuk mengikuti dan meneladani sifat-sifat beliau. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah taala menjelaskan kepada kita hakikat syahadat anna Muhammadar Rasul. Kata beliau, "Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah." Adapun makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Menaati perintah beliau. Ibu-ibu, bisa dilanjutkan? Bisa ya? Baik. Kata Syekh rahimahullah, makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fi ma Menaati perintah beliau. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma anhu wa zajar dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Dan Allah tidak boleh disembah kecuali dengan syariat beliau. Inilah empat makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Namun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau menjelaskan bahwa itu adalah konsekuensi yang dimaksudkan oleh Syekh penulis kitab uh, kitab satu Usul empat perkara tersebut adalah konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau begitu, apa arti syahadat anna Muhammad Rasulullah? Apa arti syahadat anna Muhammad Rasulullah? Dijelaskan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah yang dimaksud dengan syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah al-iqraru bil lisan mengikrarkan dengan lisan wal imanu bil qalbi dan mengamalkan dengan hati bi anna Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi Rasulullah bahwa Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah ila jami'il khalqi minal jinni wal ins kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia itulah definisi syahadat anna Muhammad Rasulullah berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Jadi Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim bukan Muhammad yang lain dan beliau diutus untuk seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Baik. Nanti akan kita jelaskan insyaallah faidah-faidah yang lebih menerangkan kepada kita makna syahadat ini. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh itu adalah konsekuensi. Konsekuensi terhadap syahadat anna Muhammad Rasulullah. Artinya, orang yang bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi atasnya adalah empat perkara yang harus dia amalkan dan itu bagian dari keimanan. Yang pertama adalah menaati perintah Rasul. Menaati perintah Rasul. Dan ketahuilah, menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berarti menaati perintah Allah Sebaliknya, tidak menaati beliau berarti tidak taat kepada Allah. Sehingga Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-63. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Mayyuti'ir yuti'ir rasula faqad Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan barang siapa yang taat kepada rasul maka dia telah taat kepada Allah. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan antara taat kepada rasul dan taat kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, dari segi ketaatan atau ketundukan kita, Al-Quran dan Sunnah itu posisinya sama. Posisinya sama. Ini faedah penting sekali. Ya. Al-Quran dan Sunnah dari segi ketaatan dan ketundukan kita serta beristidlal dengannya posisinya sama, kedudukannya sama. Adapun dari segi afdoliyah keutamaan itu sudah jelas Al-Qur'an lebih tinggi. Iya. Jadi harus dibedakan ya dua hal ini. Kalau orang-orang khawarij mereka nggak bisa membedakan atau ingkar sunnah. Mereka nggak bisa bedakan. Mereka bilang ini ayat ini hadis kok bertentangan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran harus kita ambil hadis ini nggak boleh. Itu salah besar. Nggak akan pernah Al-Quran dan hadis itu bertentangan selamanya. Bahkan ulama menentang. Siapa yang mengatakan ini ayat bertentangan dengan ayat ini atau hadis sohi bertentangan dengan hadis sohi ini atau hadis sohi bertentangan dengan Al-Qur'an, datangkan kepadaku, saya akan jelaskan. Itu nggak bertentangan. Yang bertentangan adalah pemahaman orang yang mengatakannya. Iya dan kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Dua-duanya adalah sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis. Ayat Allah dan sunnah Nabi sama. Dari segi kita harus tunduk kepada keduanya, kita harus menaatinya, dan kita berdalil dengannya. Adapun dari segi keutamaan, sudah jelas Al-Quran lebih tinggi. Karena itu adalah kalamullah Kemudian dibawa Al-Quran, hadis Qudsi. Itu juga kalamullah dan ungkapannya dari Rasulullah. Baru hadis Nabawi. Jadi tiga tingkatannya. Ya, itu dari segi keutamaan. Adapun dari segi istidlal, maka atau ihtijaj berhujjah dengannya maka sama kedudukannya. Jadi Allah tegaskan. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan juga jamaah sekalian, Allah tabaraka wa taala telah menetapkan jalan hidayah dengan menaati Rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-53. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati beliau, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya, Orang yang tidak menaati perintah Rasul, dia akan tersesat. Hati-hati. Kalau kita dapatkan satu hadis, di situ mengandung perintah, tapi kemudian kita tidak mau menaati, maka kita akan tersesat. Kalau kita taati, maka kita akan dapat hidayah. Itu telah Allah tetapkan. Dan lebih dari itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mempersyaratkan untuk meraih rahmatnya atau kasih sayangnya adalah dengan menaati Rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-56. Wa ati'ur rasula in wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul agar kamu mendapatkan mempelajari sunnah-sunnah beliau. Karena itulah jalan untuk mendapatkan hidayah dan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah bahkan itulah jalan untuk memahami Al-Qur'an. Iya. Kalau kita hanya baca Al-Qur'an saja tanpa membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nggak akan paham Al-Qur'an. Bahkan dikatakan para, para ulama Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Kenapa jemaah sekalian? Karena as-sunnah itu adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Contohnya, Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, dan dirikanlah solat. Akimis solah. Tegakkanlah solat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara solat? Bagaimana cara mengangkat tangan? Ketika takbiratul ihram, ketika memulai sholat. Bagaimana cara ruku? Bagaimana cara sujud? Seperti apa posisi tubuh? Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, melainkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya orang yang mengatakan kami sudah cukup Al-Quran, nggak perlu hadis, itu nggak mungkin terjadi. Karena hadis adalah penafsiran terhadap Al-Quranul Karim. Baik. Dan kita akan dapati penafsiran hadis terhadap Al-Quran di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya yang paling bagus adalah kitab tafsir Ibnu Kathir. Atau yang lebih luas seperti tafsir at tobari Atau mau yang lebih ringkas, tafsir As-Sa'di. Ya, ringkas tapi nggak disebutkan riwayat-riwayat hadisnya. Kalau mau riwayat-riwayat hadisnya pada kitab Ibnu Kathir. Baik. sebagaimana jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti dia bermaksiat kepada Allah ada perintah Rasul tidak kita taati berarti sama saja kita tidak taat kepada Allah dalam surat Al-Jin ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala menegaskan "وَمَنْ may اللَّهَ wa فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ jahannama فِيهَا أَبَدًا. barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka baginya neraka jahannam dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya demikian pula dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan وَمَا ma الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا wa عَنْهُ nahakum apa yang dilarang oleh rasul maka apa yang datang apa yang datang dari Rasul maka terimalah dan apa yang beliau larang tinggalkanlah. Baik. Ini syarat yang ah, konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa saja yang beliau sampaikan. Baik itu berupa berita ataupun perintah dan larangan. Apakah berita terkait hukum-hukum ataupun berita terkait umat di masa lampau maupun kejadian di masa yang akan datang. Semuanya tanpa pengecualian. Apa saja yang beliau kabarkan wajib kita imani. Karena tidaklah yang beliau katakan itu melainkan wahyu. Apalagi kalau sudah berbicara perkara gaib. Beliau manusia biasa seperti kita juga tidak mengetahui perkara gaib. Maka apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Jin, Alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali yang Allah telah ridhoi dari kalangan para rasul. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, jangan-jangan dia rasul yang baru. Dan itu tidak mungkin. Iya, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Tapi ada satu kemungkinan lain kalau seorang mengabarkan perkara gaib. Dan hanya satu kemungkinan itu. Ya. Kalau dia bukan seorang nabi dan rasul, yaitu dia seorang seorang apa? Hah? Dukun. Ya, seorang dukun yang mendengarkan berita gaib yang dicuri oleh setan dari pembicaraan malaikat di langit. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, setan bersaf-saf sampai ke satu tempat di bawah langit, yaitu di awan. Dari situ mereka mencuri dengar pembicaraan para malaikat tentang kejadian besok hari. Lalu mereka menyampaikan kepada para dukun. Iya. Hanya sebatas itu saja yang mereka bisa ketahui. Kalau malaikat tidak membicarakannya, tentu mereka tidak tahu. Iya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Dia menyampaikan satu berita gaib yang benar, namun dia sudah campur dengan seratus kedustaan. Tapi anehnya, manusia kemudian percaya. Setelah itu terjadi, mereka mengatakan, bukankah dukun fulan telah mengatakan ini hari ini akan terjadi demikian? Oh, berarti dia benar. Padahal dia sudah campur dengan. Jadi, ini yang kedua. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidak ada yang beliau sampaikan itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka semua yang beliau kabarkan baik tentang umat terdahulu maupun kejadian di masa depan wajib kita percayai. Apakah masa depan di dunia ini seperti tanda-tanda kiamat? Itu banyak sekali hadisnya. Ataukah masa depan di akhirat? Atau kehidupan setelah mati? Wajib bagi kita untuk mengimani perkara-perkara yang gaib tersebut. Dan tidak boleh untuk mengimani yang gaib kita mengandalkan akal kita. Melainkan harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Sebagaimana kita sebutkan dalil-dalilnya pada poin yang pertama, yaitu taat kepada Rasul, sebaliknya menjauhi apa yang beliau larang, taat kepada perintah beliau dan menjauhi apa yang beliau larang. Dan di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang sangat keras sekali terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Tidak mau meninggalkan larangan beliau atau tidak mau melakukan perintah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka itu akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jamaah sekalian, coba perhatikan ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Jangan sampai menyelisihi perintah Rasul. Karena orang yang melakukannya dia akan ditimpa dua azab. Yang pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih. Apa maksudnya dua azab ini? Yang pertama azab pada hati, yang kedua azab pada anggota tubuh kita. Azab pada hati artinya kesesatan. Dan puncaknya adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik fitnah itu adalah syirik. Karena bisa jadi seseorang apabila dia berani menolak sebagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dalam hatinya satu kesesatan lalu dia terus-menerus melakukan kesesatan sampai dia binasa. Iya. Sebagaimana juga firman Allah, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Maka siapa yang berani menyelisihi satu perintah Rasul, dia akan tersesat. Hati-hati. Iya. Sampai-sampai kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidaklah pernah aku mendengarkan satupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berusaha sekuatnya untuk mengamalkan karena aku takut tersesat. Ini sahabat yang paling baik, sahabat yang paling mulia, sangat takut tersesat. Ya dan mereka berusaha mengamalkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membeda-bedakan dan mereka tidak apa namanya memilih-milih. Ini wajib atau sunnah? Kalau wajib saya lakukan, kalau sunnah nanti sajalah. Ya, tidak. Itu sifat para sahabat. Kalau sebagian orang sekarang kalau sunnah kita tinggalkan saja nggak apa-apa. Yang penting bukan wajib. Kalau sahabat, kalau sunnah, justru mereka berlomba-lomba mengamalkan. Ya, tidak ada sahabat mengatakan ini sunnah, nggak apa-apa, nggak usah dilakukan. Tidak. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua azab pada anggota tubuh, yaitu azab pada badan, azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Untuk siapa yang menyelesaikan perintah Rasul. Sebagaimana juga dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maksudnya jalannya para sahabat. Maka kami biarkan dia sesat. Kami palingkan dia kepada kesesatan. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Sama. Dalam ayat ini pun dijelaskan dua azab. Disesatkan di dunia dan diazab di akhirat. Dan bisa jadi juga mendapatkan azab di dunia. Na'udzubillah. Iya. Kepada siapa orang yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat? Dan ini adalah dua sifat yang akan selalu bersama seseorang. Kalau dia mengikuti Rasul, berarti dia mengikuti jalan sahabat. Kalau dia mengikuti jalan sahabat, berarti dia pengikut Rasul. Ini dua sifat yang selalu bersama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Konsekuensi syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara' tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan mengikuti syariat beliau atau dengan cara yang beliau contohkan karena itulah yang telah Allah tetapkan itulah yang Allah tetapkan atas kita tidak boleh kita mengada-ada dalam agama menciptakan cara-cara baru di dalam beribadah kepada Allah tanpa petunjuk Rasulullah SAW. kalau kita melakukannya ibadah kita tidak akan diterima bahkan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana firman Allah am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah mensyariatkan atas mereka agama yang tidak Allah izinkan? Yang tidak Allah izinkan itu maksudnya tidak Allah syariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun barang siapa mengada-adakan membuat-buat menciptakan cara-cara baru dalam beragama dalam beribadah kepada Allah tanpa ada petunjuk dari kami atau tidak berasal darinya maka tertolak jadi percuma maka inilah konsekuensi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meneladani beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena nggak mungkin kita meneladani beliau tanpa menuntut ilmu. Mustahil. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama agar kita bisa merealisasikan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Gak mungkin kita bisa mengamalkan konsekuensi yang terkandung pada dua kalimat syahadat tersebut tanpa kita memiliki ilmunya. Inilah jemaah sekalian, konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Masih ada tersisa pembahasan rukun syahadat muhammad Rasulullah dan lima prinsip penting di dalam beriman kepada muhammad Rasulullah ini pembahasannya cukup panjang. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. pertanyaan malaikat di dalam kubur, siapakah Robmu, apa agamamu dan siapa nabimu adalah mereka yang memahami dengan benar berdasarkan ilmu yang sahih Al-Quran dan Sunnah tentang siapa Robnya, siapa nabinya dan apa agamanya serta mengamalkan dalam hidup. Iya. Mereka yang bisa menjawab. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan orang yang murtab. Orang yang ragu-ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia tidak punya keyakinan yang benar. Maka dia akan mengatakan, Sami'tun nas yakuluna syai'an fakultuhu. Malaikat bertanya, siapakah Robmu? apa agamamu, siapa nabimu. Dia cuma mengatakan, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku ikuti. Itu aja jawabannya. Jadi disebutkan dalam hadis jawaban orang tersebut. Orang yang murtab, orang yang ragu-ragu. Kenapa? Karena dia tidak membangun keyakinannya di atas ilmu. Tidak pula dia mengamalkan dengan baik. Bagaimana mungkin dia mengamalkan tanpa memiliki ilmu yang sahih. Iya, dia tidak mungkin mengamalkan dengan benar. Jadi orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat adalah yang betul-betul dia mengucapkan berdasarkan ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan. Baru dia bisa menjawab. Iya. Orang murtab tadi itu berkata, "Haha la adri sami'tun nas yaqulu yaquluna syai'an faqultuhu." Haha aku tidak tahu, hanya aku mendengarkan manusia mengatakan sesuatu itu yang aku katakan. Adapun orang kafir dia hanya mengatakan, "Haha la adri." Haha saya tidak tahu. Ya, jadi ada tiga bentuk jawaban. Jawaban orang beriman, jawaban orang kafir dan orang yang murtab itu tadi. Iya. Oleh karenanya Berdasarkan hadis tersebut para ulama mengatakan at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Ikut-ikutan saja tidak bermanfaat di dalam keyakinan. Tidak bermanfaat dalam keyakinan. Jadi harus berdasarkan ilmu. Apa yang kita yakini harus berdasarkan ilmu, nggak boleh sekedar ikut-ikutan. Baik. Wallahu a'lam. Apakah termasuk kesombongan jika kita terkadang berdoa hanya di waktu waktu mustajab saja? Terkadang tidak berdoa di waktu-waktu lain. Dan apakah harus mengangkat tangan ketika berdoa? Iya. Ini bukan kesombongan apabila seseorang masih berdoa kepada Allah. Yang sombong adalah yang tidak mau berdoa sama sekali. Hanya saja ini adalah satu perbuatan yang kurang tepat. Sebab berdoa kepada Allah kapan dan dimanapun kita butuh. Senantiasa kita berdoa kepada Allah. Hanya saja di waktu-waktu mustajab kita perbanyak. Ya. Dan di waktu-waktu lain jangan sampai luput dari doa karena doa itu ibadah. Yang namanya ibadah harus panjang hidup kita. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita selalu butuh pertolongan Allah. Kita selalu butuh pertolongan Allah. Maka, kapan dan dimanapun, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dan juga di sisi lain, kita nggak tahu doa mana yang Allah kabulkan untuk kita. Dan kapan Allah mengabulkan doa kita. Iya. Jadi kapan dan dimanapun hendaklah kita berusaha memperbanyak berdoa kepada Allah. Hanya saja di waktu-waktu mustajab itu dianjurkan lebih diperbanyak. Dan yang paling afdol adalah tiga waktu. Yang pertama ketika sujud. Nah ketika sujud bisa kapan saja kita sholat, sholat sunnah maupun sholat wajib. Sujud pertama, kedua dan seterusnya. Tidak ada pengkhususan sujud yang terakhir. Yang kedua, setelah tasyahud sebelum salam. Kemudian yang ketiga di akhir malam sebelum subuh atau di waktu sahur. Ini yang paling afdol. Baik. Apakah sebelum kita meninggal ditunjukkan apakah kita mau, mau masuk surga atau neraka? Iya, ditunjukkan. Apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka? Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib yang sangat panjang. Ya. Bukan ditunjukkan tapi dikabarkan. Kalau orang yang beriman akan datang kepadanya malaikat yang wajah-wajahnya putih berseri yang banyaknya sejauh matanya memandang di akhir hayatnya dan mereka akan mengatakan tiga kalimat kepadanya yang pertama, Allah takhafu, jangan kamu takut. Karena Allah telah memberikan jaminan keamanan kepadamu dari azabnya. Karena selama di dunia dia takut kepada azab Allah, di akhir hayat Allah berikan jaminan keamanan sehingga hilang rasa takut. Di saat orang lain sangat takut. Yang kedua, Para malaikat itu berkata, "Wala tahzanu." Dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya apa? Kamu nggak perlu sedihkan keluarga yang kamu tinggalkan atau harta yang telah kamu usahakan yang akan kamu tinggalkan. Allah yang akan menjaganya. Masya Allah, hilang sudah kesedihannya. Berganti dengan apa? Rasa senang dan gembira. Kalau dulu dia yang menjaganya, sekarang Allah langsung yang menjaganya. Subhanallah. Bagaimana dia tidak senang? Harta dan keluarganya dititipkan langsung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannatillati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dulu telah dijanjikan kepadamu. Dikabarkan. Bergembiralah kamu dengan surga oleh karena jemaah sekalian, orang yang sudah dikabarkan seperti ini, sakitnya sakaratul maut yang sebetulnya sangat sakit, seakan-akan dia tidak rasakan. Iya, padahal sakit sekali. Karena saking senangnya dia nggak rasakan. Iya. Subhanallah. Jadi seperti itu. Sebaliknya jiwa para pendosa ruhnya orang-orang kafir. Maka dikatakan kepada mereka, keluarlah wahai jiwa yang jelek menuju kemurkaan Allah dan azab Allah. Ya, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Kata Nabi SAW, ruhnya itu menyebar ke tubuhnya, mencengkeram kuat, nggak mau keluar. Lalu ditarik dengan paksa oleh malaikat seperti menarik besi, ya, besi yang punya cabang-cabang yang tajam dari bulu domba. Jadi robek semua kulit-kulitnya, putus urat-uratnya. Seperti itu. Nauzubillah. Iya. Adapun jiwa seorang mukmin dia keluar seperti tetesan air dari sebuah bejana. Mulus sekali, lancar sekali. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah dan dari azabnya yang sangat pedih. Oh ya, kemudian tadi ada pertanyaan, apakah harus mengangkat tangan ketika berdoa? Berdoa mengangkat tangan itu ada uh, tiga macam. Yang pertama, yang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Yang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Contohnya ketika istisqa Iya. Yang kedua, yang kedua yang tidak kita dapati anjuran mengangkat tangan ketika berdoa. Iya. Contohnya apa? Ketika sujud. Ya nggak mungkin mengangkat tangan ya. Iya. Atau ketika setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Demikian pula setelah sholat. Tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat berdoa mengangkat tangan. Tetapi ada bentuk yang ketiga yang sifatnya umum dan kadang bisa digunakan di tempat khusus, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah hayyun karimun yastab yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama summa yaruddahuma sifra sesungguhnya Allah maha pemalu lagi maha pemurah Allah malu terhadap hambanya apabila dia mengangkat tangannya ke langit kemudian dia kembalikan dalam keadaan kosong ini hadis bersifat umum dan ini hadis juga menunjukkan kepada kita salah satu sebab doa dikabulkan oleh Allah adalah mengangkat tangan. Allah malu terhadap seorang hamba yang menengadahkan tangannya ke langit lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong. Iya. Berarti sangat dianjurkan berdoa mengangkat tangan. Tetapi ada tempat-tempat khusus yang sang, yang tidak memungkinkan kita untuk mengangkat tangan seperti dalam sujud itu tadi. Namun ada tempat khusus yang lain yang memungkinkan bagi kita mengangkat tangan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang menunjukkan disyariatkan berdoa mengangkat tangan ketika itu. Nah contohnya sehabis sholat. Tidak ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat wajib yang lima waktu mengangkat tangan berdoa. Iya. Namun ulama menjelaskan boleh kita lakukan hanya saja jangan terus menerus. Karena kalau kita lakukan terus menerus seakan-akan ada hadis khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan berdoa sehabis sholat padahal tidak ada. Baik. Bagaimana jika ada orang yang baca surat Yasin bareng-bareng ketika ditegur dia mengatakan hanya baca Quran ajakan dia berdalih dengan dalil innamal a'malu niat. Ya. Yang pertama, cara berdalil hanya berdasarkan niat itu tidak tepat. Karena dalam syariat Islam ibadah itu harus terpenuhi dua syarat yaitu niat yang baik dan cara yang benar. Tidak cukup hanya niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Sebagaimana telah kita jelaskan, syarat diterimanya ibadah terdiri dari dua syarat. Satu darinya tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima. Yaitu ikhlas karena Allah, innamal a'malu bin niat, Kemudian yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, amalan tersebut tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak cukup niat yang baik, harus disertai dengan cara yang benar barulah diterima. Dan itulah makna syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Iya dan membaca Al-Quran adalah ibadah. Oleh karena itu, cara membacanya juga harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ciptakan cara-cara membaca sendiri yang berasal dari diri kita atau dari manusia biasa selain daripada wahyu. Contohnya apa? Menetapkan, mengkhususkan bacaan surat Yasin misalkan setiap malam Jumat. Padahal tidak ada pengkhususannya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, jangan hanya surat Yasin saja kita baca. Sekali-kali baca Al-Baqarah. Ya. Baca yang lainnya sampai selesai Al-Quran. Itu yang dianjurkan. Bahkan kalau mau mengkhususkan, yang disyariatkan adalah surat Al-Kahfi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi surat al-kahfi yaum al-jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat dalam riwayat yang lain juga pada malam Jumat maka akan disinari untuknya cahaya di antara dua Jumat tersebut itu contoh dalil pengkhususan afdolnya pada hari Jumat membaca surat Al-Kahfi atau malam Jumatnya. Tapi nggak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang Yasin. Namun boleh nggak baca Yasin? Boleh saja, nggak masalah. Yang masalahnya adalah apabila kita yakini kalau baca Yasin pada malam Jumat ini ada keutamaan khusus, padahal nggak ada dalilnya. Yang ada keutamaan khusus, yang ada dalilnya adalah Al-Kahfi, bukan Yasin. Tapi aneh. Yang ada dalilnya ditinggalkan, yang tidak ada dalilnya itu yang diamalkan oleh sebagian orang. Demikian pula cara membaca dengan cara berjamaah juga tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Jadi bisa dua kesalahan. Pertama mengkhususkan waktu, yang kedua cara membacanya secara berjamaah. Kalau ditambah dengan apa namanya uh, menentukan jumlah, itu tambah lagi kesalahannya. Kita baca Yasin malam ini 10 kali, misalkan. Karena dianjurkan 10 kali, padahal tidak ada dalilnya.